قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Pembahasan berikutnya dalam masalah ikhtisam bis sunnah adalah luzumu jamaah. Tidak bisa dipisahkan antara berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan jamaah tidak bisa dipisahkan. Sehingga sering muncul istilah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah pasti akan tetap bersama jamaah. Sedangkan yang memisahkan diri dari jamaah tidak dikatakan ahlus sunnah. Dikatakan ahlul hawa atau dikatakan ahlul bid'ah atau dikatakan ahlul balal ila akhirih. Paling sedikit dikatakan khawarij. Karena makna khawarij adalah khuruj anil jamaah. Di antara makna khawarij adalah keluar dari jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ali Imran ayat 105 wala takunu kalladhina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءكم البينات من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم kata Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat dari kata bayyin, keterangan yang jelas. Bayan al-wadih. Yani dalil-dalil. Ayat-ayat Al-Qur'an atau sunnah-sunnah yang sahihah dari Rasulullah SAW itu al-bayyinat. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka ilmu. Wa ulaika lahum adabun azimun. Bagi mereka adab yang pedih Kalian jangan menjadi seperti mereka. Artinya sudah ada contoh sebelumnya. Jangan seperti mereka itu yang sudah lewat. Man haula ahlul kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka sudah diberi al-bayyinat, sudah diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka, sudah diutus rasul-rasul pada mereka, sudah diutus Musa wa Isa alaihi assalam dan wan nabiyun dan nabi-nabi lain kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau tunduk dengan apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak mau tunduk dengan al-bayyinat. Akhirnya mereka berselisih. Berikhtilaf, bertikai. Demikian pula ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 159. Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi bersyiah-syiah. Syiatu fulan, syiatu fulan. Syiatu allan, syiatu allan. Bergolongan-golongan beraliran-aliran, bersekte-sekte. Mereka yang memecah belah agamanya menjadi sekian aliran, lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lasta anta. Siapa yang dimaksud anta di sini? Rasulullah SAW. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Kemudian urusan mereka dikembalikan kepada Allah dan Allah akan khabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau berbuat begini? Bukankah engkau berbuat begitu? Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah dengan ancaman bahwa nanti akan dihisap akan dihitung, akan disebutkan, kamu berbuat begini, berbuat begini, berbuat begini. Siapa yang diancam? Alladina farraqu dinahum yang memecah belah agamanya sendiri. Agama itu boleh begini, boleh begitu, boleh kayak gini, boleh kayak gitu. Dipecah belah. Berwarna-warni talawun Islam menjadi Islam merah, Islam kuning, Islam biru, Islam hijau, Islam ini, Islam itu. Dengan dua ayat ini. Allah peringatkan tentang bahaya berpecah belah. Dan berpecah belah yang dimaksud adalah berpecah belah dalam agama. Berselisih memahami sendiri dengan pemahaman yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Alaikum bil jamaah kata Nabi. Alaikum bil jamaah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Tirmidzi dalam sunannya dan Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka para ahli hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal ithnaini ab'ad. Syaitan itu bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Wa man arada buhbuhatal jannah, barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yakni yang paling indahnya, yang paling bagusnya, fa bil jamaah, maka hendaklah dia untuk tetap sabar bersama jamaah. Ikhwani fid a'azukumullah. Ya ahlas sunnah, berpeganglah dengan jamaah. Ya ahlan sunnah jangan lepaskan jamaah dan jangan berjalan sendiri-sendiri. Jangan berjalan dengan maunya sendiri. Sudah ada bayinat, sudah ada keterangan yang jelas. Ayat terjaga, sunnah terjaga. Walhamdulillah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun kata Allah. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang menjaganya. Al-Qur'an dijamin dijaga. Dan dijaga bukan hanya lafaz-lafaznya, dijaga lafat-lafatnya dan jaga pula makna-maknanya. Lafatnya sudah jelas tidak berubah satu huruf pun walhamdulillah. Demikian pula tafsirnya, maknanya dengan dijaga sunnah sampai hari ini. Ucapan Rasulullah SAW terjaga diriwayatkan dengan sanad, dengan ilmu hadis yang benar-benar otentik bisa diperiksa, bisa diuji dengan ilmiah. Walhamdulillah. Sehingga makna ayat terjaga dengan sunnah-sunnah. Mau alasan apa lagi? Berarti wama alaina illa tiba. Semestinya tidak ada kewajiban atas kita kecuali ngikut. Apa kata Allah dalam Quran? Apa maknanya dalam hadis? Kerjakan. Mengapa? Kemudian mencari jalan-jalan lain. Mengapa berfikir tentang perkara-perkara yang lain dalam tanda petik. Ya ini benar-benar tidak dikenal dalam salaf. Tidak dikenal dalam Quran dan Sunnah. Alias bid'ah, muhdatha. Maka itu adalah pemecah belah. Itu penyebab tercerai berainya kaum muslimin. Syaitan ma'al wahid. Syaitan itu akan bersama orang yang sendirian asalnya kecewa secara pribadi kemudian menjauh begitu menjauh dari kelompoknya diterkam oleh serigala-serigala seperti kumpulan kambing-kambing karena diriwayatkan juga dengan misal dengan percontohan dari Nabi SAW dicontohkan seperti rombongan kambing-kambing tidaklah serigala akan memakan kambing kecuali kambing yang terpisah sendirian Barakallahu fiikum. Dan maknanya terpisah memiliki sekian makna. Pertama terpisah secara pemahaman. Memahami sendiri, seenaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Ini juga memisahkan. Memisahkan diri dari jamaah. Tidak bersama para sahabat, tidak bersama para tabi'in, tidak bersama para ulama ahlu sunnah, tidak bersama para imam, imam, tidak bersama para ulama ahlu sunnah yang hari ini masih hidup, tidak bersama asatidah yang bersama para ulama sendiri. Memahami sendiri saya maunya sendiri. Ini bahaya. Diterkam oleh serigala-serigala. Mana yang kedua jamaah bermana kaum muslimin dan penguasanya. Kaum muslimin dan penguasanya. Dan ini pun disebut sekian kali dalam hadis-hadis yang sahih. Diperintahkan dalam Quran, Allah wa atur rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul, dan taatilah ulil amr, penguasa kalian, pemerintah kalian. Barang siapa yang menyelisihi penguasanya dengan makna menentang penguasa, memisahkan diri dari penguasa, atau membuat sendiri jamaah, bikin negara dalam negara, maka berarti dia memisahkan diri dari jamaah akan diterkam pula oleh serigala. Dan sebagaimana judul kajian kita sore hari ini, I'tisam Sunnati najah. Sedangkan sunnah mengajarkan untuk berpegang dan sabar bersama jamaah. Maka siapa yang berpegang dengan sunnah dan jamaah, najah, selamat selamat dari terkaman serigala dan syaitan, selamat dari penyimpangan kesesatan. Masya Allah. Selamat dari godaan-godaan iblis dan anak buahnya. Dalam hadis lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah disebutkan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Wal furqatu kalau sudah jelas hadisnya demikian, maka jelas-jelas hadis yang menyatakan perpecahan itu rahmat, itu jelas hadis batil. Sanadan wa matanan. Sanadnya sudah disebutkan oleh para ulama bahwa hadis itu baik. Bahkan palsu. Matanya bertentangan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat ini. Ayat menyuruh untuk bersatu, jangan berpecah. Hadis menyuruh untuk bersatu, jangan berpecah. Bahkan dikatakan persatuan itu rahmat, perpecahan itu adab. Mana mungkin akan ada satu hadis yang berkata bahwa perpecahan itu rahmat. Tidak mungkin. Bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis. Maksudnya bukan perpecahan tapi ikhtilaf. Perselisihan umatku adalah rahmat. Gak mungkin. Karena dalam Quran dan Sunnah la takhtalifu. Maka tunduk dengan dalil-dalil, dengan al-bayyinat. Satu ummah, satu masyarakat muslimin akan bisa bersatu kalau mereka memiliki satu sifat yang sama. Apa itu? Nerima, istijabah. Nerima. Mungkin lebih jelas kalau saya katakan dengan bahasa nerimo. Sebab kalau nerima itu sepertinya dikasih diterima begitu. Tapi kalau nerimo itu tunduk maknanya. Nerimo, is apa kata Allah saya turut. Apa kata hadis terima. Ini yang namanya al-istijabah. Kalau ada istijabah, akan mudah diselesaikan semua pertikaian. Bertikai, bertikai, bertikai. Duduk. Apa sebabnya? Dia salah karena apa hujahnya? Dan dia yang salah. Taib, apa dalilnya? Setelah didudukkan dengan qala Allah, qala Rasul, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Iya, saya yang salah, saya terima. Iya, betul, saya keliru berarti. Hadis itu yang sahih. Kan mudah. Mudah sekali. Ikhwani fiddin azakumullah. Kalau ada sifat istijabah. Tetapi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka berpecah belah karena nggak ada sifat istijabah. Disampaikan kalau Allah, mereka tolak dengan kalimat tapi bukankah begini, bukankah begitu. Disampaikan kalau Rasul berkata Musa alaihi salam, tapi protes lagi. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Sesungguhnya mereka binasa karena kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim mereka binasa karena banyaknya pertikaian di sekalangan mereka dan banyaknya pertentangan terhadap nabi mereka. Sudah ada kaidahnya. Sudah ada perintahnya, sembelih sapi. Sapi yang mana? Ya sapi yang begini, yang belang. Sapi yang belang itu banyak. Sapi yang tidak pernah dipakai menggarap sawah. Yang seperti apa masih belum jelas. Yang kuning warnanya, tidak ada belangnya. Jadi tadi tidak ada belangnya, bukan belang. Bukan sapi yang belang. Sapi yang tidak ada belangnya. Yang mana? Masih belum jelas. Fadabahuha wa ma yaf'alun. Akhirnya mereka nyembeli dengan susah payah mencarinya. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakannya. Mengapa? Karena tidak ada istijabah. Tidak ada istijabah. Sembelih sapi, sembelih sapi. Selesai masih banyak lagi contoh-contoh Yahudi yang protes pada Nabi Musa. Dikasih manna wa salwa nggak terima nggak syukur. La nasbir ala ta'amin wahidin fad'u rabbak yumbit lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kami nggak akan bisa sabar ya Musa. Alaihissalam. Makannya ini lagi, ini lagi. Mana salwa, mana salwa. Sampai kapan? Coba berikan pada kami apa yang dikeluarkan oleh bumi. Mimbakliha wa kizaiha wa bumiha wa adaziha wa basaliha. Sayur mayurnya, sayur adasnya, bawang putih, bawang merah. Mana? Apa kata Allah Taala? Atas tabdilun, apakah kalian mengganti ya, huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian akan menukar dengan yang rendah? Mengganti yang baik-baik tadi dengan yang rendah? Ini kebodohan mereka. Ya, dikasih yang mulia protes. Ya, karena banyaknya protes ahlul kitab, mereka binasa. Ya muslimin, la takunu kalladina tafarraqu. Wahai muslimin, jangan menjadi seperti Yahudi yang memecah belah agama mereka. Setelah datang bayinat, setelah datang keterangan, nggak mau tunduk, protes. Tapi menurut saya, tapi saya pikir, tapi saya rasa, ini terjadi perpecahan. Terjadi pertikaian. Qala dikatakan selanjutnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka niscaya dia mati dengan mati jahiliyah. Sekarang sudah mengarah bahwa ternyata perpecahan yang dimaksud termasuk ke dalamnya perpecahan dari jamaatul muslimin wa imamahum. Perpecahan yang dimaksud diantaranya adalah memisahkan diri dari jamaatul muslimin dan penguasanya. Maka Nabi menyatakan siapa yang keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan adalah tidak mau lagi taat pada penguasa. Berbeda kalau dia disuruh sesuatu kemudian tidak taat. Bukan itu yang dimaksud. Bukan parsialnya. Tetapi penentangan saya tidak mau tunduk lagi kepada engkau wahai penguasa. Itu maknanya keluar dari taat. Kharaja minat ta'ah. Keluar dari ketaatan. Seperti khawarij. Dan khawarij diambil dari kata kharaja. Yakhruju fahuwa kharij. Kharij itu yang keluar dari ketaatan. Jamaknya khawarij. Wafarokal jamaah dan memisahkan diri dari jamaah. Jamaatul muslimin. Maka matinya kata Nabi mati jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Apa mati jahiliyah? Kafir? Bukan. Alhamdulillah. Ahlu sunnah tidak sembrono beberapa kelompok-kelompok khawarij ada kelompok khawarij yang tidak mengangkat senjata tetapi meyakini semua yang di luar kelompoknya kafir yaitu Islam jamaah dan jamaah muslimin jamus kemudian mereka berkata kita sudah punya penguasa sudah punya khalifah Nur Ubaidah siapa yang berbaik kepadanya maka dia jamaah bersama kita Siapa yang tidak bayat, maka dia mati jahiliyah. Kafir katanya. Mati jahiliyah kafir. Astagfirullah. Khalifin a'azakumullah. An-Nawawi rahimahullah menyatakan mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan bermaksiat seperti jahiliyah. Mawajhu syabah. Apa sisi persamaannya? Kau dikatakan seperti jahiliyah? Sisi persamaannya sama-sama nggak punya pemimpin. Sama-sama menjadi masyarakat liar. Dulu jahiliyah, masyarakat liar, nggak punya penguasa, nggak punya pemimpin. Masing-masing berjalan dengan sendiri-sendiri. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu masa-masa jahiliyah. Maka siapa yang tidak taat pada penguasanya, memisahkan diri dari jamaah, dan menyatakan berlepas diri dari ketaatan, melepaskan tangannya dari bayat, maka berarti dia matinya mati jahiliyah, mati seperti orang-orang jahiliyah, mati tidak punya pemimpin, mati dalam keadaan liar, mati dalam keadaan seperti masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat liar. Kaum muslimin adalah masyarakat terpimpin. Kaum muslimin adalah masyarakat yang siap untuk diatur. Kaum muslimin adalah masyarakat yang mudah untuk diatur untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis bukan untuk mencela, untuk memuji. Kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Seorang mukmin kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ini bukan mencela, memuji. Artinya mudah diatur untuk kebaikan. Kal jamalil anis. Haitsu dan qad. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiga golongan yang gak perlu ditanya keadaan mereka. Di antaranya rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu wa mata asiya di antaranya seorang yang meninggalkan jamaah, menentang imamnya, menentang penguasanya, dan mati dalam keadaan bermaksiat. Lihat, ini dalil bahwasanya makna mati jahiliyah itu mati maksiat, bukan mati kafir. dan jahiliyah, mati seperti orang jahiliyah, nggak punya pemimpin. Mati liar seperti orang-orang jahiliyah. Nggak perlu tanya mereka. Orang yang memisahkan diri dari jamaah, bermaksiat pada imamnya, dan mati dalam keadaan asian. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Ahmad, bahkan dalam Bukhari, hanya bukan dalam sahihnya, dalam Adabul Mufrad. Dan juga Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan Hakim dalam Mustadrak. Juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga Rasulullah SAW bersabda. Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih hatta yuraji'ahu. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari jamaah? Sejengkal saja. Faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Hatta yuraji'ahu. Sampai dia merujuknya kembali. Sampai dia merujuknya kembali. Wa man mata wa laysa alaihi imam. Siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam fa inna mautatahu mautatan jahiliyah Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja maka dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya sampai merujuknya kembali. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam, maka matinya mati jahiliyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, i'tisam bisunnati najah. Berpegang dengan sunnah, selamat. Lepas dari sunnah, binasa. Demikian pula siapa yang tetap bersama jamaah selamat karena tetap di atas sunnah. Siapa yang melepaskan diri dari jamaah celaka, binasa. Bahkan binasa dunia dan akhiratnya. Akhiratnya sudah dibahas karena dia sihir Rasulullah SAW. Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Terancam dengan ancaman-ancaman adab. Bahkan dikatakan jahiliyah. Dikatakan alsian, bermaksiat tidak akhir. Dunianya juga terancam dengan ancaman-ancaman kehancuran dan kerusakan. Bisa kita lihat. Kalau masyarakat sudah tidak taat lagi pada penguasa, apa yang terjadi? Chaos. Kekacauan. Kalau sudah terjadi kekacauan, sudah tidak bisa lagi dikontrol. Hati-hati. Termasuk penentangan kepada penguasa adalah penentangan dengan lisan, dengan lidah. Termasuk penentangan dan pemberontakan kepada penguasa adalah pemberontakan dengan lidah, dengan ucapan-ucapan. Mencaci maki penguasa, menuntut dengan tuntutan-tuntutan kepada penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Ada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa tidak ada pemberontakan pada penguasa dengan senjata kecuali diawali dengan pemberontakan dengan lisan. Saya ulangi ucapan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah secara makna. Tidak ada satupun pemberontakan dengan senjata kepada penguasa kecuali pasti dimulai dengan pemberontakan lisan. Iya Pak ya. Apa mungkin Tiba-tiba orang keluar semua bawa senjata tanpa ada provokasi? Apa mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata dan tanpa ada orang yang mengajaknya dan mengatakan, "Oh penguasa kafir, halal darahnya, mari kita tuntut agar dia turun." Apakah mungkin tanpa ada provokasi? Tidak mungkin. Pasti dimulai dengan pemberontakan lisan. Insya Allah akan ada ucapan Syekh Uthaymin dalam kitab kita insya Allah. Karena berkait saya bacakan duluan. Bahwasanya mesti pemberontakan dengan senjata itu diawali dengan pemberontakan lisan. Maka jangan anggap remeh pemberontakan lisan. Atau tulisan. Tulisan di buku, tulisan di internet, atau tulisan di spanduk-spanduk. Yang dibawa oleh demonstran, turunkan penguasa. Sama saja. Itu termasuk pemberontakan. Barang siapa yang menentang penguasanya, melepaskan diri dari ketaatan, memberontak kepada penguasa, maka niscaya dia terancam dengan ancaman adab. Dan terancam dia dengan mati jahiliyah. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu berkata, Ya ayuhan nas atau ya, ya ayuhan nas. Alaikum bit wal jamaah. Atas kalian untuk bersikap taat dan tetap sabar bersama jamaah. Fa innaha hablullahi alladhi umira bih. Karena itu merupakan tali Allah yang diperintahkan untuk berpegang dengannya. Di mana? Di ayat yang sudah lewat. Masih ingat ayatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sudah kita katakan bahwa tafsirnya ada beberapa tafsir yang semuanya saling saling mendukung. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Ya, ini berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama ini benar. Tafsir lain berpegang dengan tali Allah, ini berpegang dengan Allah Benar, tidak salah. Berpegang dengan tali Allah adalah berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Benar, tidak salah. Satu lagi tafsirnya, yang juga benar. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berpegang dengan tali Allah adalah tetap sabar bersama penguasa muslim. Tetap sabar bersama penguasa muslim. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wahai manusia, atas kalian untuk tetap taat pada penguasa fil ma'ruf dan tetap bersama jamaah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Fa innaha hablullahi alladhi umira bih. Karena itu adalah tali Allah yang Allah perintahkan untuk berpegang dengannya. Wa inna ma yakrahuna fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Dan sesungguhnya apa yang mereka tidak sukai tetapi bersama jamaah itu lebih baik daripada apa yang mereka sukai tetapi bersama perpecahan. Memisahkan diri dari jamaah, dari penguasanya, bikin negara babakan merdeka. Yang lainnya lagi bikin juga Nangro Aceh Darussalam merdeka. Papua merdeka. Ambon merdeka. Wah, ternyata ya, sekarang negara Islam Aceh sudah bisa menegakkan syariat Islam karena sudah memisahkan diri. Kamu suka itu? yang kalian tidak sukai bersama jamaah itu lebih afdol daripada yang kamu sukai ketika kalian berpecah menjadi kecil, kerdil dan dipitas oleh orang kafir. Diinjak. Selesai. Yang Jakarta dilapori, ini sudah diinjak kami. Itu kan negara kalian sendiri. Urusi sendiri. Itu bukan urusan kami yang Itu pecah belah namanya. Bagaimana kita berharap ingin menyatukan seluruh kaum muslimin dengan satu penguasa. Kalau satu negara saja berpecah belah setelah itu. As-San'ani rahimahullah menyatakan kalau negara Islam sudah berpecah belah, yakni sudah menjadi negara-negara kecil seperti sekarang. Padahal beliau bicaranya dulu di akhir-akhir perpecahan kaum muslimin menjadi negara-negara. Ada negara Islam Turki, ada negara Islam ini dan itu. Maka masing-masing daerah harus taat pada penguasanya. Maka itu berlaku sampai hari ini. Masing-masing negara kaum muslimin wajib mentaati penguasanya yang muslim. Apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan? <laughs> Jelek. Apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah? Itu lebih baik. <laughs> Lebih afdal. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yadullahi fawqal jamaah wa man syadza lam yubalillahu bisududih tangan Allah di atas jamaah. Siapa yang syadza memisahkan diri. Siapa yang syadza nyeleneh sendiri. Lam yubalillahu bisyududih. Allah gak akan pedulikan dia dengan keanehannya, dengan nyelenehnya. Allah gak akan peduli dengannya. Tangan Allah bersama jamaah. Allah mendukung al-jamaah. Allah membela, Allah menolong al-jamaah. Tetapi kalau mereka memisahkan diri, maka Allah tidak lagi menolong. Allah biarkan. Allah la yubali. Tidak pedulikan. Mereka-mereka yang berpecah belah. Ini juga ancaman. Asar dari Mu'ad bin Jabal. Tetapi ucapan-ucapan seperti ini tentunya bukan an ra'yin. Tentunya bukan pendapat dari ra'yu beliau sendiri tetapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat atau yang diucapkan oleh sahabat, kalau tidak mungkin dari royu, pasti itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa qala al-Auza'i an bin Atiyah. Berkata al-Auza'i dari Hasan bin Atiyah berkata, rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Khamsun kana alaiha ashabu Muhammadin SAW. Lima golongan atau lima perkara yang para sahabat dulu radhiyallahu taala anhum ada di atas lima perkara ini. Dan juga para tabi'un, para pengikut mereka dengan ihsan. Di antaranya adalah luzumul jamaah wa tiba'us sunnah. Di antara lima perkara ini, qiraatul Quran, luzumul masjid, berpegang dengan jamaah, mengikuti sunnah. Ini semua barakallahu fikum adalah perkara yang dipegang oleh para sahabat dan tabi'in. Disebutkan di antara lima itu dua perkara yang sangat penting. Yang mencakup sisanya. Yang mencakup sisanya. Yaitu istiba'us sunnah. ikuti sunnah. Kiratul Quran sunnah. Luzumul masjid sunnah. Ila akhir. Dan juga yang berkait dengan as-sunnah yaitu luzumul jamaah. Untuk tetap bersama jamaah. Sudah saya sering sebutkan berulang-ulang bahwa yang namanya para sahabat itu bukan penakut, bukan pengecut. Mereka pemberani-pemberani, mereka singa-singa Allah, mereka adalah orang yang berjuang, berperang, berjihad dari satu jihad ke jihad lainnya, dari satu perang ke perang lainnya, bukan pengecut, bukan penakut. Tetapi ketika yang dihadapi adalah penguasa yang zalim, mereka sabar. ini bantahan Buat mereka-mereka yang selalu menuduh ahli sunnah. Ahli sunnah pengecut, penakut. Nggak berani demo ke Jakarta. Bukan tidak berani. Tidak mau. Karena itu bukan sunnah. Bukan tidak berani. Tidak mau karena itu dilarang. Di dalam agama kami. Tidak boleh mengganggu sekian banyak kaum muslimin, aktivitas mereka terganggu. Bisa jadi libur itu seluruh kantor-kantor, sekolah, pasar semuanya. Ya, gara-gara demonstrasi itu. Ngapain? Ya. Hitung oleh kalian. Ya. Apa yang kemungkinan terjadi dengan demonstrasi? Selalu kerusakan-kerusakan, pertikaian-pertikaian, pembakaran-pembakaran, penjarahan-penjarahan itu sering terjadi. Nggak bisa diingkari. Karena terjadi dan terjadi dan terjadi berulang-ulang. Para sahabat pemberani. Singa-singa Allah berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Fatah, berperang melawan Romawi, Persia, berperang. Sebagian mereka terbunuh, wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang masih menunggu syahid. Minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Tapi giliran penguasa yang zalim membunuh seorang sahabat. Ibnu Zubair. Menangkap ulama. Apa yang mereka lakukan? Melawan? Mengangkat senjata? Tidak. Selalu mereka saling menasehati sabar, sabar, sabar. Ketika seorang ingin berangkat melawan penguasa, dinasehati oleh para sahabat kibar, jangan, jangan, isbir, sabar, jangan. Bahkan ketika terjadi pertikaian antara pasukan Hajjaj Ibn Yusuf Zakafi dengan pasukan Ibn Zubair beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas tergantung terdengarnya azan. Kalau terdengar azan dari pasukannya Hajjaj, sholat bersama mereka. Ketika terdengar azan dari kelompoknya Ibnu Zubair, ikut sholat bersama pasukan Ibnu Zubair. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Sholat bersama mereka dan bersama mereka. Ketika ada seseorang yang mau berangkat minta izin kepada Abu Dhar. Ya Abu Dhar, iqid liwaan, pasanglah bendera, kami akan menjadi pasukanmu. Kita berperang melawan penguasa yang durjana. Mahlan ahlal Islam, kata Abu Dhar. Mahlan ahlal Islam, sabarlah wahai ahlal Islam. Ausani khalili, kekasihku berpesan kepadaku untuk tetap sabar menghadapi penguasa. Wa sayyaruka kaifa saruk. Walaupun mereka mengusirmu, kemanapun mereka mengusirmu. Karena mereka beralasan, Khawarij ini beralasan, bukankah mereka mengusir engkau, wahai Abu Dhar? Masa engkau nggak marah? Mari kita lawan. Engkau yang memasang benderanya, yang memimpin kami, kami jadi pasukannya. Mahlan, ahlal Islam. Ausani khalili kekasihku berpesan kepadaku. Ini ketika Abu Dar tertidur di masjid, Rasulullah SAW mengangunkan dengan kakinya. Kemudian berkata, Ya Abu Dar, bagaimana kalau engkau diusir dari Madinah? Kata Abu Dar, aku akan ke Syam. Bagaimana kalau engkau diusir dari Syam? Kaget beliau. Ya Rasulullah, apakah tidak aku lawan saja dengan pedangku? Jangan sabar. Tetaplah bersama penguasa. Wa in sayyaruka kaifa saruk. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka menggiringmu, mengusirmu kemanapun mereka mengusir, kamu taati. Pegang oleh Abu Dhar. Pesan Rasulullah SAW dipegang kuat-kuat oleh Abu Dhar. Digigit dengan gerahamnya. Sehingga ketika datang khawarij memprovokasi, bukankah engkau diusir, bukankah engkau begini dan begitu. Kata Abu Dhar, tidak. Rasulullah SAW telah berwasiat menasihati aku untuk tetap sabar. Oh ya Abu Dhar, bagaimana pendapatmu? Kalau nanti Hejarot zaid, <laughs> padang batu, batu minyak itu, tenggelam dengan darah. Apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Ya. Talzam baitak. Tetaplah di rumahmu. Jangan keluar. Disuruh untuk tidak melawan. Mengapa? Karena ini muslimin. Kalau melawan kafir, melawan orang-orang kafir Romawi dan Persia, melawan orang-orang kafir harbi yang memerangi muslimin, insya Allah kita bukan para pengecut, bukan para penakut. Kita sudah diberi fatwa oleh para ulama untuk berjihad dan kita jihad. Dan ketika disuruh sabar, kita sabar. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berbeda antara orang yang taat dengan orang yang pengecut. Berbeda. Kalau mereka-mereka yang pengecut ketika ada perintah syariat pun mereka tidak akan mau. Seperti munafikin yang betul-betul nempel ke bumi nggak berani jalan sama sekali. Kalau diperintah untuk jihad bisa bilillah, istaqaltum ilal ard. Istaqaltum ilal ard maknanya menempel ke bumi seakan-akan nempel nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Ketika disuruh jihad bisa bilillah. Tapi giliran dikatakan jangan melawan penguasa, sabar, jangan menentang penguasa. Jawabannya apa? Kita pemberani, ngapain penakut? Loh, kok aneh? Disuruh untuk jihad bisa bila melawan pemberontak-pemberontak kafir. Penakut, pengecut, kedekut. Giliran jangan, sabarlah. Malah merasa pemberani. Kami berani, kalian pengecut. Lah kalau jalan-jalan sih itu nggak perlu perkeberanian. <laughs> Iya kan? Jalan-jalan ngapain? Perlu keberanian. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore. Ya. Ngapain perlu keberanian? Ya. muslimin yang saya hormati. Termasuk yang dipegang oleh para sahabat dan para salafus saleh. Sahabat dan pengikutnya dari kalangan tabi'in. Adalah luzumul jamaah wattiba'us sunnah. Berpegang dengan jamaah dan berpegang dengan sunnah. Ikhwanifuddin a'azakumullah kaum muslimin yang sangat hormati. Berkait dengan ini adalah ketaatan pada penguasa. Untuk tetap sabar dalam jamaah, tidak memecah belah kaum muslimin, tidak membuat perang saudara antar muslimin, maka butuh, perlu sesuatu, yaitu ketaatan pada penguasa dalam kebaikan Diawali dengan ayat Allah SWT, Ya ayuhalladzina amanu, Allah wa atu'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amr memang memiliki dua tafsir. Pemegang urusan kalian ada dua golongan. Al-ulama wal-umara. Yang memegang urusan kalian dalam masalah agama adalah ulama. Dan yang memegang urusan kalian dalam masalah dunia adalah umara maka ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri maknanya taatlah pada Allah dan Rasulnya dan taatlah pada pemegang urusan kalian taatlah kepada para ulama dan fatwa-fatwa mereka bimbingan-bimbingan mereka karena mereka adalah pembawa-pembawa ilmu yang kedua taatilah penguasa kalian pemimpin kalian karena mereka adalah yang mengatur dunia kalian Siapa yang menyelisihi para ulama'nya akan rusak agamanya. Siapa yang menyelisihi para ulama'nya maka akan rusak agamanya. Dan siapa yang menyelisihi para penguasa akan rusak dunianya. Jadi kalau menyelisihi ulama rusak agamanya. Kalau menyelisihi penguasa rusak dunianya. Hancur sudah banyak contohnya. Suriah hancur-hancur sehancur-hancurnya. Irak hancur. Yaman sebagian hancur. Ketika muncul orang-orang yang tidak taat pada penguasanya. Dan hampir ketiga-tiganya diprovokasi oleh para pemberontak Syiah Rafidah. Ketiga-tiganya diobok-obok oleh Iran. <laughs> Tidak hanya Iran dan Syiah, setiap kelompok-kelompok muslimin yang berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa, bolehnya melawan pada penguasa, maka ini biang kehancuran negara-negara Islam. Biang kehancuran negara-negara kaum muslimin. Maka sungguh semoga Allah merahmati negeri yang melarang di dalamnya kelompok-kelompok yang membolehkan pemberontakan pada penguasa. Semoga dirahmati sebuah negara yang melarang berkembangnya kelompok-kelompok khawarij. Selamat. Seperti negeri Saudi, aman. Tangkap mereka. Yang sampai memprovokasi pemberontakan dan membawa senjata, dihukum mati. Dipenggal lahirnya. Masya Allah. Ya. Berapa puluh orang. Karena memang mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Maka sangat wajar kalau hukuman mereka adalah dibunuh. Dan itu hukum Islam. Hukum syariat. Hukum yang paling adil. Membunuh satu orang untuk menyelamatkan jutaan orang. Sebab kalau tidak dibunuh satu orang ini. Kemudian terjadi provokasi menjadi besar akan terjadi pertumpahan darah yang matinya bukan sedikit, jutaan manusia. Sebagaimana apa yang terjadi di Sudan ketika mereka dipimpin oleh penguasa yang durjana dibunuh setiap hari 10 orang, 20 orang. Akhirnya mereka melawan. Ketika mereka melawan, yang mati bukan 10-20 orang, bukan 100 orang, yang mati dua juta orang di Sudan. dua juta dengan dua ratus Ini saya anggap banyak 200 itu. Mungkin kurang dari itu. dua ratus itu korbannya penguasa yang zalim. Tangkap bunuh, tangkap bunuh. Dengan dua juta banyak mana? Kalau sabar ya cuma dua ratus Tetapi ketika tidak sabar dua juta yang mati. Dua-duanya muslimin. Yang bersama penguasa muslimin yang melawan penguasa juga muslimin. Dan kata mereka di Sudan, ketika saya keluar rumah, saya itu tidak tahu kenapa saya ditembak, kenapa saya diserang, dan kenapa saya menyerang. Saya tidak tahu. Ya. Yang saya pikir adalah bahwa daripada saya dibunuh, lebih baik saya membunuh. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ketika dia keluar, melihat orang di jalan curiga. Lihat yang di kiri curiga. Begitu dia menggerakkan tangannya ke senjatanya, dia langsung tembak. Kalau ditanya, kamu kenapa nembak dia? Tidak tahu. Oh dia kelihatannya mau nembak saya. Yakin? Ya nggak tahu sih. Saya cuma takut khawatir dia menembak saya. Itu wallahi wallahi terjadi. Itu kekacauan yang seperti itu terjadi ketika sudah rakyat melawan penguasa. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang di sekian negara sepanjang zaman, sepanjang masa. Artinya bukan sekali, bukan dua kali, sekian kali. Mau dituntut penguasa, kenapa PKI dibantai? Karena dia melawan penguasa terjadilah kekacauan. Setelah terjadi kekacauan, masing-masing rakyat membunuh satu dan lainnya. Dipicu oleh mereka, oleh PKI. Komunis bunuh, padahal belum tentu komunis. Itu tanda kita komunis, komunis, perang, bunuh. Yang ngomong tadi komunis menyesal. Saya sesungguhnya ragu. Dia itu komunis apa bukan? Udah mati. Itu keadaan seperti itu. Saya bisa disalahkan. Pemerintah melanggar HAM, rakyat kok yang membunuh? Tapi berarti rakyat yang salah. Rakyat yang mana? Ya pemicunya. Pemicunya pertama kali. Yang memberontak melawan penguasa. Terjadilah berbagai macam pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Dan pertumpahan darah. Ini barakallahu fikum alhamdulillah. I'tisam bisunnati najah.